Baik. Ada yang mau menghafal? Yang dibaca saja terakhir kemarin. Belum ada? Belum ada. Baik, halas. Kita, kalau begitu kita merujuk sedikit dulu apa yang telah lalu. Beliau mengatakan waqad taraka alamata fi'lil amri. Dan beliau telah meninggalkan maksudnya tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Ini ada unsur kesengajaan atau bagaimana ini? Hana Muhammad. Nah, ihtimalnya kemungkinannya bahwa beliau memang sengaja tidak sebutkan karena memang beliau melihat buat fi'il itu cuman terbagi dua. Fi'il madhi dengan fi'il mudhari dan ini mazhabnya orang-orang siapa? Orang-orang kufiyun. Hasan. Ini mazhabnya orang-orang siapa? Orang-orang kufiyun. Nah, karena kata mereka fi'il itu cuma dua. Fi'il madhi dengan fi'il amr. Apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mu, fi'il amr bagian daripada fi'il mudhari'. Mudhari'. Nah. Baik. Nah sekarang kita ikuti apa yang ditempuh oleh beliau di sini Syekh Muhammad Muhyiddin rahmatullah alaihi apa tandanya fi'il amr kalau begitu ahana apa puasan apa tidak tandanya fi'il amr? Dilalatuhu 'ala talabi ma'a qabulihi ya al-mukhatabah. Maksudnya apa? Menunjukkan tuntutan permintaan disertai bahwasanya kalimat itu dapat menerima ya muannas mukhatabah. Apa maksudnya ya muannas mukhatabah? Ahan ardi. Apa itu artinya ya muannas mukhatabah? Apa artinya ya muannas mukhatabah? Hah? Apa maksudnya ya muannas mukhatabah? Ya yang menunjukkan bahwasanya lawan bicara kita seorang perempuan perempuan yang kita tuntut yang kita perintah adalah seorang perempuan perempuan ataupun sempurnakan tadi tandanya ma'a qabulihi ya al muhatabah au nun not taukid seperti apa uktub uktubi uktub uktubi uktubanna ya uktubanna nah, Baik. Bagaimana cara mengi'rab ini? Fi'il amr ini. Bagaimana cara mengi'rab fi'il amr? Hah? Bagaimana cara mengi'rab fi'il amr? Hah? Ada enggak? Umpama seperti uktub. Bagaimana i'rabnya uktub ini? Uktub fi'il fi'il amrin. Mabniun alas sukun. Kenapa? Mempunyai alas sukun? Lianna mudhari'ahu yujzamu. Iya karena fi'il mudhari'nya dia dija dijasam dengan sukun pula. Karena fi'il amr itu yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'u. Ya. Fi'il amr itu binaannya adalah sesuai dengan tanda jazam jazamnya binanya sesuai dengan tanda jazam pada fi'il mudhari' mudhari'nya umpama uktub taktub lam taktub uktub uktub antai taktubu taktubu lam taktub ya nam itu maksudnya kalau uktubi Ya cara mengirapnya. Fi'il fi'lu amrin mabniun ala hadfi hadfin nun. Kenapa? Karena karena fi'il mudhari'nya uktubi taktubina. Iya, tak tubina anti. Maka ketika masuk lam, lam taktubi. Ya, nah, itu maksudnya bahwasanya fi'il amr yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'u. Fi'il amr itu tandanya adalah dia di e, binanya sesuai dengan tanda jazam mudhari' mudhari'nya. Baik. Nah di sana barakallahu fikum. Kalau uktubanna ya cara Arabnya uktubanna fi'il fi'il amr. Mabunun alal ha? Alal fathah litisali binuni taukid. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya juga fi'il mudhari' ketika bersambung dengan nun taukid juga kita katakan mabniun. Ya. Umpama lam taktubanna. Lam taktubanna Ya. Itu tandanya apa? Mubinin ala ala fathah. Nam. Di sana ada kalimat ikhwan fiddin yang dapat menerima ya muannas mukhatabah tetapi tidak menunjukkan tolap. Apa namanya? Alul Hamsah. Seperti taktubina. Tadrusina, ya. enam Taqra'ina umpamanya. Ini ada ya muannas muhatabah tapi tidak menunjukkan tolap. Sebaliknya di sana ada kalimat tolap tapi tidak dapat menerima ya muannas muhatabah. Ya, seperti umpama sah ataupun sohin atau amin ya Nah, istajib. Ini apa namanya? Isim isim fi'il amr, isim fi'il fi'il amr. Naam. قال al الله al الحرف الحرف قال والحرف ما لا يصلح ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu adalah apa yang tidak cocok padanya tanda isim tidak pula tanda fi'il. Artinya yang namanya huruf itu tidak dapat menerima tanda-tanda isim tidak pula dapat menerima tanda-tanda fi'il. Berarti tandanya ini tidak ada dari sisi apa? Dari sisi lafudiyah Tidak didapatkan, tapi ada tanda maknawiyahnya dari sisi makna saja. Ya. Huruf ini, huruf ini dengan isim dengan fiil ibaratnya huruf ha. Huruf ha kalau uh, isim kha, apa? kha kalau isim atau kalau apa? Kalau isim kha kalau fiil huruf jim. Kalau huruf H maksudnya kalau kita perhatikan huruf H ada titik di atas. Iya. Kalau huruf jin jim ada titik di tengah. Itu tandanya. Tandanya huruf H ada titik di atas. Tandanya huruf jim ada titik di mana? Di tengah. Apa tandanya huruf H? Tidak ada titik di atas, tidak ada titik di tengah demikian huruf ya ibaratnya seperti itu tidak ada tanda isimnya tidak ada tanda fiilnya berarti itu huruf namanya ya tidak dapat menerima tanda fiil tidak pula dapat menerima tanda isim ketolak itu namanya hu huruf wah maaf orang malam ini baru pulang Astaghfirullahaladzim. Nah. Jadi kalau kita ditanya apa tandanya huruf, ya bilang saja puasanya ada mukabulih al alama. Dia tidak dapat menerima tan tanda tidak tanda isim tidak tanda fi fiil. Itulah tandanya. Naam. طيب قال رحمه الله وأقول يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه لا يصح duhulu alamatin min alamatil asma'il mutaqaddimati wala ghairiha alaihi. Saya katakan bahwasanya huruf dapat terbedakan dari dua saudaranya itu isim dan fi'il bahwasanya tidak sah padanya untuk masuk tanda isim atau tanda-tanda di antara tanda isim yang telah lalu tidak pula selainnya. Nah, maksudnya tidak pula selainnya tidak tanda fiil. Tidak sama masuk tanda tanda isim, tidak pula tanda yang lain. Tanda yang lain maksudnya tanda fiil ya. Tanda kama la yasihhu duhulu alamat duhulu alamatin min alamatil af'ali allati sabaqa bayanu alaihi. Sebagaimana juga tidak sah masuk padanya tanda diantara tanda fiil-fiil yang telah lalu penjelasannya. Wa mithaluhu min wa hal walam هذه الكلمات الثلاث حروف min وهل lam ini tiga kata kata ini semuanya huruf لأنها لا تقبل al karena min tidak bisa menerima al nabi kita katakan al min atau al hal atau al alam tidak ada seperti itu wala tanwin tidak pula kita katakan minun ya tidak ada wala yajusu dukhulu harfi khafdi alaiha tidak pula bisa masuk padanya apa? Huruf jar padanya. Tidak kita katakan min min. Ya. Kecuali kalau diinginkan lapatnya kita katakan kama pi min umpamanya. Sebenarnya pada kalimat eh, maksudnya lapat min. Bisa saja fi min ya. Umpamanya. Maksudnya lapat min maksudnya. Bukan berarti min min susunan kalimat, susunan kata tidak. Naam. Baik. Jadi fala yasihu an taqula al min wala an taqula minun wala an taqula ila min. Tidak ada sah. Wa kadzalika baqiyatul huruf. Demikian pula sisa huruf yang lainnya. Wa aidan la yasihu an tadkhula 'alaiha sinu. Tidak pula masuk. Tidak sah untuk kemasukan huruf sin wala saufa Wala ta'u ta'nifis sakinatu, tidak pula ta' ta'nifis sakinah. Wala ta'u ta'nifi as-sakinatu. Wala qad wala ghairaha mimma huwa alamatun ala anna al-kalimata fi'lun. Tidak pula selainnya yang merupakan dia adalah tanda di bahwa itu adalah fi fi'il. Tidak pula tanda yang menunjukkan bahwa itu adalah fi fi'il. Wala ghairaha mimma huwa alamatun ala anna al-kalimata fi fi'lun. Jelas ya? Nah, jadi huruf ini tidak dapat menerima tanda fi'il, tidak pula tanda-tanda isim. Ibaratnya dia adalah ha, kha, jim, ya. Qala rahimahullah al-i'rabu Babu باب الاعراب إيه، هذا باب الاعراب الإعراب هو تغيير أواهر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تكبيرا إعراب itu adalah تغيير أواهر الكلم perubahan akhir kata perubahan akhir kalimat perubahan akhir kata siapa Salman Hmm? Mana Salman? Naam. Huwa taghyiru awahiril kalimi itu perubahan akhir kalim, kalimat kata. Likhtilafil awamili karena berbedanya amil-amil. Amil-amil faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya perubahan harakat karena yang dimaksud di sini perubahan harakat di sini. Ya, nam di akhir kata. Ya, huwa taghyiru awahiril kalimi li awamili. Karena berbedanya amil-amil. Apa itu amil-amil? Yang bekerja itu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan akhir kata berupa harakatnya. Ad-dakhilati 'alaiha yang masuk padanya baik lafaz perubahan secara lafaz ataupun perubahan secara takdiran perkiraan Pendapat. Jadi Arab artinya pehwan perubahan akhir kalimat. Kenapa bisa berubah? Likhtilafil awamili. Karena berubahnya amil-amil yang masuk. Awamil jamu amil. Ya. Apa itu amil? Yaitu suatu faktor yang mengharuskan adanya perubahan harakat di akhir itu. Itu maksudnya amil. Amil itu maksudnya yang bekerja. Bekerja yang menghasilkan perubahan itu. Ya, faktor faktor-faktornya itu. Nah, baik perubahan itu secara lafaz ataupun secara takbiran akan datang. Aqulu wa aqulu qala syari rahimahullah al-i'rabu lahu ma'nayani. I'rab itu memiliki dua makna, ahaduhuma lugawiyun Salah satunya makna lugawi, makna bahasa, wal ahar istilahi. Amma ma'nahu fil lugha fa huwa al idhar wal ibana. Adapun i'rab secara bahasa itu adalah maksudnya al idhar wal ibana. Idhar menampakkan, menjelaskan. Idhar ibana. Ya. Menampakkan, menjelaskan. Taqulu a'rabtu amma fi nafsi. Ini a'rabtu saya jelaskan, saya zahirkan tampakkan apa yang ada pada saya. Eh idza abantahu wa azhartahu eh, jika engkau jelaskan dan engkau tampakkan perkara itu. Wa mana manahu fil istilahi. Adapun maknanya secara istilah bahwa ma dzakarahu al-muallif biqauli itu apa yang disebutkan oleh muallif sahib matan al-ajurmiyah ini rahimahullah dengan ucapannya taghyiru awahil kalim ila akhirih. Wal maqsuru min taghyir awahil kalimi yang dimaksud dengan perubahan akhir kalim, akhir kata, taghyiru ahwali akhir kalim itu perubahan keadaan akhir kalimat. Ya. Jadi ada yang mengatakan perubahan maksudnya harakatnya. Ada pula yang mengatakan perubahan di sini perubahan posisi i'rabnya. Yang tadi yang di rafa kemudian menjadi nasab, kemudian menjadi jar. Iya. Itu makna yang pertama. Supaya bisa kita pahami, bilangi saja i'rab itu perubahan harakat. Perubahan apa? Harakatnya huruf paling akhir pada satu kata. Kenapa bisa berubah? Karena juga perubahan ah amil tadi. 6. Karena berubahnya berbedanya amil-amil yang masuk pada kalimat itu. Wala yuqalu dan tidak di tentu tidak lah masuk akal ayurada tagiru nafsi awahir. Tidak masuk akal maksudnya bukan itu yang dimaksud bahwa yang diinginkan perubahan yaitu apa nafsil naf, tagiru nafsil awahir. Maksudnya tidak mungkin hurufnya yang berubah dari dal umpamanya menjadi suat Itu tidak mungkin tidak masuk akal kalau itu yang dimaksud. Bukan itu maksudnya. Fa inna akhiral kalimah nafsahu la yataghayyaru. Karena akhir kalimat itu maksudnya huruf itu sendiri tidak berubah. Tidak berubah hurufnya umpama jadi doat menjadi shad bukan. Tapi pertama maknanya hukumnya berubah yang tadinya dia rafa menjadi mansub. Ya. Atau yang tadinya di dhamma menjadi fat fathah. Naam. Wa tagyiru ahwalil lawhari kalimah ibaratun an tahawwuliha min ar-raf'i ila nasbi. Ya, ini boleh kuatkan ini. Dan perubahan keadaan akhir kalimat itu adalah suatu ibarat an tahawwuliha yaitu berupa tahawwuliha perubahan, tahawul, perpindahan. Ya. Tahawwala, tahawuliha ini berubah berpindah dari keadaan minar raf'i di rafa ila nasbi kepada keadaan dinasab awil jerri ataupun keadaan dijar hakikatan au hukman hakikatan au hukman maksudnya hakikatan apa itu hakikatan ya ini betul-betul benar-benar secara hakiki hurufnya yang terakhir itu berubah yang tadinya di rafa dhamma menjadi nah nasab tetapi ada yang hukumnya au hukman ya seperti apa kalimat damun au ataupun pamun Sebagian mengatakan bahwa damun, hada damun umpamanya, itu asalnya damyun. Damun artinya apa? Asal kalimatnya apa? Damyun. Jadi ini damun. Antum tahu sendiri bahwasanya perubahan harakat i'rab itu ditempatkan di mana di huruf terah terakhir. Sementara damun ini huruf terakhirnya bukan mim, tapi ya. Ah ini mengambil hukumnya. Ketika dibuang ya-nya, tinggal lamim sehingga mengambil hukum ya dipindahkan ke huruf mim menjadi da damun. Ada damun raitu daman nazartu ila damin ya. Ini ini namanya hukman. Kalau hakikatan kan jelas. ada masjidun raitu masjida nazartu ila masjidin ya kan bro ya itu hakikatan tapi kalau hukman ini maksudnya ada sebagian kata kalimat yang huruf terakhirnya itu bukan secara hakiki. Tapi di, ada di situ dibuang. Seperti dam damun asalnya dikatakan kata mereka damyun. Ya. enam, Tayahwan. Wallahu alam. Itu maksudnya makna hukman. Wa yakunu hadha at-tahawwulu bisababi taghyiril awamili dan adanya perubahan perubahan perpindahan keadaan tadi intaji jarapa nasab atau dari uh, dumma ke nasab uh, ke fathah apa karena disebabkan perubahan awamil faktor-faktor tadi itu yang bekerja sehingga datanglah dhammah atau datang atau datanglah fathah rafa nasab atau jar ke kasrah Naam. Bisa babi tagiril awamil disebabkan karena berubahnya amil-amil yang bekerja yang mendatangkan perubahan itu. Min amilin dari satu amil faktor di raf'a yang mengharuskan dia di rafa alal fa'iliyati karena mungkin dia fa'il au nahwiha. Au nahwiha seperti dia naibul fa'il, ya. Naam. Ila akhar ila akhara maksudnya sampai ke uh, apa ke, ke perubahan yang lain maksudnya ila akhara maksudnya ke perubahan yang lain yaqtadin nasba yang mengharuskan dia dinasab kalimat itu alal maf'uliyati karena umpama dia maf'ul au nahwaha ataupun yang semisal dengan maf'ul ini Wahalum halum majarra ya, halum majarra dan demikian seterusnya halum majarra masalan contoh Idza qulta jika kamu katakan hadara Muhammadun. Hadara Muhammadun. Fa Muhammadun marfu. Muhammadun di sini dirafa. Kenapa? Li'annahu ma'mulun. Karena dia ini has, ha, ma'mul hasil. Hasil kerjanya li'amilin terhadap suatu amil yang bekerja yaqtadi rafa yang mengharuskan dia di rafa alal fa'iliyah sebagai fa, fa'il. Jadi Muhammadun Rafa Kenapa bisa rafa? Dia fa'il. Fa'il dari mana? Hadara. Jadi ini ini hadara namanya amil. Faktor yang menyebabkan kalimat Muhammad dirafa di dhamma. Iya. Itu maksudnya Fa Muhammadun marfu'un li'annahu ma'mulun li Fa Bahwasanya ma'mul. Amir ibaratnya hasil hasil kerjanya di si anu nih, si hadara ini. Amilnya. Ya amil yang bekerja ma'mulun maksudnya hasil kerjanya. Naam, amil. Yaqtadi rafa yang mengharuskan dia dia rafa. Alal fa'iliyati karena dia fa'il. Wa hadzal amil dan amil ini faktor yang bekerja di sini huwa hadara. Fa idza qulta ra'aitu Muhammada maka apabila kamu katakan aku melihat Muhammad ya taghayyara taghayyara halu akhir Muhammad maka berubahlah keadaan akhir Muhammad ila nasbi kenasab. kenapa li taghayyuril amili karena berubahnya amil bi amilin nahara dengan amil yang lain yaqtadi nasba yang mengharuskan dia dinasab wa huwa raaitu ya raaitu fi'il madhi Mabuniun ala sukun litisali bin Amir Rabbil Mutaharrik. Watta Dhamirul muttasil mubuni ala dhamma bima li rafin fa'il muhammadan maf'ul jadi kalau kita ada ada ada ketika ada fi'il ada fa'il berarti cari maf'ulnya ya naam qala fa idza qulta hadaitu bi muhammadin hadaitu ya bi Muhammadin taghayyara halu taghayyara halu akhirih maka berubahlah keadaan akhir dari kalimat Muhammad itu ilal jarri kejar kenapa li taghayyuril amil karena berubahnya amil eh faktor bi amilin akhar dengan amil yang lain yaktadil jarra yang mengharuskan dia dijar wa huwal ba yaitu ada adanya huruf ba bi Muhammadin. Yang tadinya Muhammadun menjadi Muhammadan menjadi Muhammadin. Muhammadun amilnya hadara. Naam, Muhammadan amilnya raaitu. Bi Muhammadin amilnya apa? Huruf ba, huruf pujar. Qala wa idza ta'ammalta fi hadhihi al-amthilati. Jika engkau perhatikan pada contoh-contoh ini, zahara laka anna akhiral kalimati telah nampak bagimu bahwa akhir kalimat, akhir kata wahwa adal Itu huruf dal itu. Min Muhammad pada kalimat Muhammad lam yataghayyar, tidak berubah. Wa anna alladhi taghayyara huwa ahwalu akhiriha. bosannya yang berubah hanyalah keadaan akhirnya. Yang rafa nasab menjadi jar. Ini pendapat beliau. Dan yang lebih tepat supaya lebih gampang kita pahami bilang saja perubahan harakat. Dari dhamma kemana ke ke fathah ke kas kasrah. Jadi yang dimaksud dengan perubahan akhir kata bukan hurufnya tapi harakatnya. Atau kalau musannif hukumnya. Ya. Hukum hukumnya yang namanya marfu, hukumnya yang namanya mansub, hukumnya namanya ma majrur. Nah, supaya boleh dipahami bilang saja perubahan harakatnya itu adalah i'rab namanya. Bukan perubahan huruf. Dan perubahan harakat di sini sama saja hakikatan seperti pada contoh-contoh tadi ataupun hukman hukumnya. Karena perubahan harakat itu itu pada huruf terakhir. Nah, huruf terakhir ini kadang hakikat, hakikatan seperti contoh-contoh atau Muhammadun ini dan ada yang cuman hukumnya diambil karena di situ bukan huruf terakhirnya seperti damun asalnya dam damyun. Naam. Qala rahimahullah wa anna allazi taghayyarahu ahwalu akhiriha fa innaka tarahu marfu'a. Kamu lihat pada kalimat Muhammad dirafa hadara Muhammadun. Bil mithalil awal pada contoh pertama wa mansuba dan dinasab. Bil mithalil tsani pada contoh kedua itu raaitu Muhammada wa majruran dan juga kamu lihat yang ketiga bil mithalil tsalits pada contoh yang ketiga dijar hadaitu بمحمد وهذا التغير وهذا طيب وهذا التغيير dan perubahan ini min halati rafi dari keadaan di rafa ila halati nasbi kepada keadaan di nasab ila halati jarri pada keadaan di jar huwa al-i'rabu itulah i'rab inda al-muallif di sisi muallif ini maksudnya inda matan al sahib al jurmiyah wa man dhahaba madhhabahu dan or juga siapa saja yang sependapat dengan madhabnya beliau. Wahadil harakatu salatu dan harakat tiga ini allati hiya raf'u wan nasbu wal jarru hiya alamatun wa amaratun ala al-i'rabi. Naam. Wa wa al-harakatu dan harakat yang tiga ini allati hiya maunya harakat ini maksudnya dhammatun al-fath fathah kasrah itu maksudnya harakat baris namanya itu harakatnya apa di situ ada tidak wahadil itu harakatu tsalatsu langsung ya yarabbu begitu semua di situ Hah? Tidak ada dhamma, tidak ada. Tidak ada penyebutan dhamma. Hah? Tidak ada penyebutan dhamma di situ? Hah? Nah, maunya di sini wahadil harakatus itu dan tiga harakat ini maksudnya mana itu? Allati hiya rafu. Ini bukan harakat itu. Ya, paham ini maksud saya? Iya. Yang harakat itu dhamma, fathah, kasrah itu namanya harakat. Adapun yang uh, ah, dibeli sebagai wan nasbu maksudnya itu hukum yang di yang di dhamma kita katakan marfu. Itu rafa namanya. Ya. Naam. sehingga ya ini jadi sekali lagi ada yang mengatakan, nah ini mata beliau di sini, wah ini maksud dengan i'rab perubahannya, hukumnya itu loh. Nah, ada lagi mengatakan yang namanya i'rab harakatnya itu sendiri. Dan ini lebih mudah kita paham. Ya, enam. Baik. Jadi, wahadil harakatu tsalatsu allati hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru hiya alamatun wa amaratun 'ala al-i'rabi. Ya. Ini katanya ini adalah tanda alamat pada i pada i'rab. Wa mithlul ismi fi dzalika al-fi'lul mudhari'. Demikian pula yang serupa dengan isim ini tadikan isim ya. Adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Falau qulta yusafiru Ibrahimu. Tapi ini tidak semua fi'il mudhari', ikhwan. Karena adapun fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid itu dinasab, apa di mabni. Dia tidak marfu ya. Demikian pula yang bersambung dengan nun niswa. Itu binanya bina su, sukun. Jelas ini. Jadi ucapan beliau di sini yang semisal dengan fi'il mudhari tidak semua fi'il mudhari. Dikecualikan apa? Yang bersambung dengan niswa dengan nun taukid.